السلام إلى هذا الدين المبين وسلك بنا سبيل المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin hadirat dan segala-segala sekalian yang terhormat pengajian kita pada pagi hari ini kebetulan kita berada pada hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Maka kesempatan yang baik kita gunakan untuk ikut serta mengambil barokah dengan kita isi apa yang ada sangkut pautnya dengan nuzul Quran. Karena nuzul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Untuk itu semoga pengajian kita tetap diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjadi tempat dan jalan untuk kita mencapai ilmu-ilmu yang manfaat demi kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW sehingga hingga kita dapat mencapai kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan di dalam dunia sampai di dalam alam akhirat. Saudara-saudara, kita telah menerima tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan kesemuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya yang terkenal dengan sebutan Al-Qur'an. Al-Quran kitab suci yang mengandung ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membina manusia agar manusia-manusia menjadi manusia yang lurus, manusia yang mulia, hingga dapat kembali ke tempat semulanya, yaitu surga. Maka kita kesemuanya diwajibkan beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada beberapa Rasul-Rasul Allah termasuk Al-Quran yang telah diberikannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas banyak Al-Quran huwa kalamullah lafzan wa makna. Al-Quran adalah firman-firman Allah dalam lafaz dan maknanya. Jelas menurut sedemikian itu kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin manusia dengan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan Al-Quran. Dalam segi bahasa, Al-Quran diambil dari kalimat kolok. Kolok membaca. Dan kolok lagi berarti mengumpulkan. Maka Al-Quran suatu kumpulan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaca. Kemudian Al-Quran yang merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pokoknya tiga kali. Maka diterangkan lil Quran salatu tanazzulat. Bagi Quran itu ada tiga kali diturunkan dalam pokoknya. Pertama kali Al-Quran diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan kapan dan bagaimana terletaknya Quran di Al-Lauhul Mahfuz itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim makmur. Sesungguhnya itu Quran yang mulia. Di dalam kitab yang tercatat, Kitab yang tertutup. Ialah Allah al-Mahfud. Allah al adalah kitab di atas langit tujuh yang tercatat di situ segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi takdir segala sesuatu akan terjadinya segala sesuatu kesemuanya sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu وأحصيناه في إمام مبين segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang nyata. Nah, Quran itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan atau diletakkan di Al-Lauhul Mahfuz berdasarkan ayat-ayat yang tertentu. Kemudian pada malam tanggal 17 Ramadhan. Sedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira yang mana pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun lebih 6 bulan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beberapa mereka untuk menurunkan Al-Quran dan membawanya ke langit pertama ini ke sama dunia ke langit dunia ini mau diletakkan di tempat yang bernama Baitul Izzah memang setiap langit sebagaimana sudah sering saya terangkan ada Baitul Di langit pertama ada bait namanya Baitul Izzah. Maka pada malam itu Al-Quran diletakkan di Al-Baitul Izzah. Malam itu malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim itu. Inna anzalnahu fi lailatin lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarokah. Malam yang penuh barokah. Dalam ayat yang lain pun disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang kedudukan tinggi. Pada malam yang mulia. Malam yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Dari Allah al-Maktub. Diletakkannya di Bedul Izzah pada malam 17 Ramadan pada malam itu juga Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat yang merupakan wahyu-wahyu pertama yang merupakan bid'ul wahyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mimpi apa yang diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi betul-betul dan nyata. Lalu tepat pada malam yang tersebut ada yang malam itu malam Jumat. Ada juga yang menyebutkan malam itu malam Senin. Tapi yang tersuhur adalah malam Jumat. Turun malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam gua kerop, Lalu malaikat Jibril menyatakan suatu pernyataan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membaca. Ya Muhammad Iqra. Hei Muhammad baca Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW Ma'ana biqari. Saya tidak dapat membaca. membaca. Lalu dipeluknya oleh malaikat Jibril dengan sekerasnya. Lalu dilepaskan, diperintahkan lagi untuk membaca. Ya Muhammad Iqraq. Benar menjawab, Ma'ana biqari. Begitu sampai terulang tiga kali setelah berulang tiga kali lalu Malaikat Jibril menyampaikan beberapa ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Nabi menerima ayat ini dalam keadaan mempunyai rasa lain daripada yang lain. Mempunyai rasa luar biasa. Hingga gemetar. Maka turun Nabi Muhammad SAW dari dua hewan, dari gunung hewan cepat-cepat. Pulang ke rumah dengan keadaan yang demikian Dengan gemetar. Lalu sampai di rumah, omong pada istrinya dan minta supaya diselimuti. Zamiluni, zamiluni. Selimutilah saya, selimutilah maka sini, maka ke maka lain daripada kebiasaan. Lalu saya diselimuti apa sudah kembali biasa cerita kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anhu. <clears throat> Wah, Siti Khadijah adalah seorang wanita yang budiman seorang wanita, seorang wanita yang cerdas dan pandai serta tenang. Setelah Nabi menceritakan bahwa pendapat ini demikian dan demikian, kata si aja ya Muhammad, jangan khawatir. Sampai seorang yang tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah menipu, bahkan selalu mendamaikan antara famili dan selalu berbuat baik pada orang jangan itu. Mari kita ke sepupu saya, namanya Warokoh bin Naufal. Waraqah bin Nawfal seorang ulama ahli Taurat dan ahli Injil yang masih orisinil, yang asli, masih suci. Setelah sampai pada Waraqah, cerita Nabi Muhammad SAW mendapatkan demikian, mendapatkan demikian dan mendapatkan demikian. Lalu Waraqah menjawab, nah inilah namus yang datang pada Nabi Musa dahulu jadi inilah betul-betul malaikat Jibril yang turun membawa wahyu dari Allah SWT yang satu. Hanya sayang Muhammad. Nanti kalau engkau sudah menyampaikan ini, kau akan diusir oleh kaummu, saya sudah tidak dapat membantu, tidak dapat menolong, karena sudah akan meninggal dunia. Heran Nabi loh, awam awam mukhrijiyahu, apakah mereka akan menggunakan saya? oh iya, semua orang yang mendapat semacam sampaian semacam engkau ini akan diusir oleh kaum Tidak lama warahmat meninggal dunia dan masih terus tenang. Dan tidak ada wahyu lagi sudah berhenti. <clears throat> Di sini fatro. Ada yang mengatakan tiga bulan, ada yang mengatakan berapa tahun. <clears throat> Akhirnya sudah lama turun lagi beberapa wahyu, beberapa wahyu, beberapa dan sebagainya. Nah, kemudian turun, turun sedikit demi sedikit, turun sedikit demi sedikit, sampai 13 tahun jumlahnya di kota Mekah, dan terusnya di kota Madinah sampai 10 tahun. Nah, jadi dengan penjelasan yang sedikit ini kita dapat mengetahui bahwa pokoknya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT tiga kali ke Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah, dan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus Quran diturunkan sebagaimana dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus keseluruhannya tapi kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit tadrijian ay qalilan fa qalilan say'an fa sayan jadi sedikit demi sedikit alias bertahap lain kalau kitab-kitab suci dahulu. Kitab-kitab suci yang terdahulu, termasuk Taurat, Injil, diturunkan oleh Allah SWT sekaligus. Sebagaimana Taurat Musa diturunkan sudah tercatat, sudah tertulis di Is'atul Allah, sembilan papan. Itu oleh Nabi tapi Al-Quran tidak begitu, sedikit demi sedikit. Jadi perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan tugas dakwah Islamnya sambil dituntun oleh Allah SWT dengan ayat turun, ayat turun. Begitu surat selanjutnya sampai kurang lebih 23 tahun baru selesai. Bahkan ada yang mencatat dengan rinci betul-betul hari-harinya, bulannya, dan tahunnya sampai dijelaskan adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu Quran turun tidak musim malam, tidak musim siang. Kadang-kadang turun malam, kadang-kadang turun siang, kadang-kadang musim panas, kadang-kadang musim dingin, dan apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT diturunkan karena terjadi itu dan sebagainya atau untuk tuntunan bagi Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya diturunkan oleh Allah SWT maka itu oleh oleh ulama-ulama ahli ilmu Quran dijelaskan ada Quran ada ayat-ayat makiyah kalau kalau di Mekah ada yang Madaniyah, ada yang Sitaiyah, ada yang Saifiyah, ada yang lainnya, ada Nahliyah dan sebagainya. Bahkan ada Safariyah, ada khawariyah menurut waktu atau saat atau tempat turunnya Al-Quran itu ayat demi ayat kemudian ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu ini macam-macam ada kalanya dibawa oleh malaikat sebagaimana yang tersebut tadi Jibril turun lalu membaca diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ufar sudah melekat. Nabi menyampaikan, membacakan kepada Muhammad. Ini endeng jaringan. Yang terberat itu turunnya wahyu masuk pada jasad Nabi Muhammad SAW, pada jiwa raga Nabi Muhammad SAW, dan mempunyai suara yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri menciptakan kasal solatil jaros sebagai bunyi bel. Tapi bagaimana bunyi bel? Ya kita sendiri tidak tahu tentunya, tidak ikut merasakan. Hanya Nabi bercerita. Nah kalau seorang itu kadang-kadang duduk di kalangan sahabatnya musim dingin di Makkah turun, turun Nabi diam. Nabi diam, orang tahu semua. Wah, inilah itu musim dingin keringatnya bercucuran nah ini dari beratnya wahyu lalu Nabi ada, wah ini yang paling berat Nabi sampai pernah terjadi Nabi duduk penuh dengan sahabatnya ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf kaki Nabi menumpang atau di atas kaki Abdurrahman bin Auf penuhnya orang jadi kaki Nabi di atas kakinya التعليم سنة جاز في الضباء كيف كان الوحي كثير نصر turun Abdurrahman bin Auf ini merasa kakinya akan putus dari beratnya. Tadi nggak apa-apa. Dari beratnya sampai itu. Tidak saya juga begitu teman. Nabi datang lah. Tidak saya di di di pangkonnya. Siti Aisyah. ya merasa berat. Wah ini yang paling berat jadi turunnya wahyu ayo macam-macam. Ada sahabat sahabat sampai terkenal dengan Maka itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mempunyai derajat dan pangkat yang tinggi. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan derajat sahabat. Kenapa? Kita ambil satu saja. Meng mengetahui dan menghadapi turunnya wahyu ini saja sudah satu kemuliaan, satu derajat, satu martabat yang tinggi. Jadi tahu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang merupakan malaikat turun ini paling mudah, paling gampang, paling enteng. Nah, jelas begitulah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Quran diturunkan oleh Allah SWT yang sedikit demi sedikit ada kalanya karena ada sahabat musabab. Ada kalanya langsung kalau tadi kita ambil pertamanya, aku uh, eh, ikhlas turun itu kan langsung. Ketika ada beberapa ayat langsung disebut oleh Allah. Ada kalanya ada sabab sabab Ada banyak masalah wanima, ada banyak masalah bulan-bulan tanggal ini. Ada masalah orang banyak komat dan mesir. Maka dibuka oleh Allah ya maka anil ini yas'alunaka yas'alunaka baru turun yas'alunaka an khamri mesir masyir yas'alunaka anil ahillah jadi ada pertanyaan kan baru turun turun. Bagaimana waktu Nabi Muhammad SAW bertanya oleh seorang kafir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad Tuhanmu berkira berapa dari apa dan sebagainya. Lalu turun, oh Allah Wahad, Allahu samad, lam jalis wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad." <clears throat> Ada kalian suatu kejadian, lalu turun dan sebagainya dan sebagainya di antara sahabat yang mendapatkan keistimewaan beberapa kali usul atau memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW turun Quran sama dengan apa yang disarankan yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT di antaranya apa yang disarankan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu turun al Hingga tercatat kira-kira 14 kali 14 kali. Pernah ada seorang terkenal munafik dan pembesarnya kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salim. Setelah meninggal dunia putranya minta tolong kepada Nabi karena putranya namanya Abdullah juga masuk Islam, para sahabat, minta tolong untuk menyalati. Berangkat Nabi. Nabi berangkat untuk menyalati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini terkenal orang munafik dan orang munafik. Setelah anaknya minta tolong pada Nabi untuk <clears throat> menyalati ayahnya yang meninggal dunia, Nabi berangkat, Senoma dengar, datang Senoma. Nabi berjalan itu dihadapi muka ini. Ya Rasulullah cuman Ini bapaknya atau ayahnya meninggal dunia minta saya sholat wah, wah ini bagaimana ini kafir munafik aduwullah wa adu rasulullah bagaimana sana ya Allah saya kalah sana sudah ada perintah dan larangan saya kalah sana wah ini munafik ini kafir dan Umar kenapa saya sholat ya ini saya sahabat agar Nabi menyalati setelah menyalati selesai dari itu pulang turun ayat La tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jadi ada berapa? Ya kurang lebih 14 kali. Nah, ini keistilahan surah Nah, ini termasuk di antara asbab nuzul Al-Qur'an. Jadi ada sebab-sebab turun Setiap Al-Quran turun oleh Nabi Muhammad SAW dibaca, diterima oleh sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW rata-rata diberi oleh Allah kekuatan. Hafalan, jaya, hafalan ini kuat. Apa yang dibaca dibacakan Nabi rata-rata bisa menerima hafal. Ada kalanya yang menulis. Waktu itu tentu saja bahan-bahan tulis menulis berat. Macam-macam sekarang. Sampai itu di pelepak kurma atau di ditulis atau keramik ini lah. Akhirnya digunakan menulis bagian ditulang dan ini yang digunakan untuk menulis. Tidak ada kadang-kadang menulis berapa ayat, ada berapa ayat. Itu kan sahabat di antara. Lalu Nabi menentukan kalau ada tulis ini ayat sambungannya sana, ini sana. Begitu. Begitulah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikannya kepada para Tidak. Sampai hijrah ke Madinah hingga tahun 10 hijrah. Tahun 10 hijrah Nabi Muhammad SAW menjalankan haji kepada menjalankan haji ke Mekah di dalam pelaksanaan ibadah haji wukufnya pada tahun itu hari Jum'ah tanggal 9 Zulhijjah biasanya ya. sesudah asar sedang Nabi berada di Jasa Rahmah atau di padang awal sana turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam Menurut riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa ulama mengambilnya bahwa ini ayat Al-Qur'an terakhir turunnya. Ada juga ulama mengatakan juga ini adalah ayat riba. Tapi ini yang terkenal. Jadi jelas dari penjelasan demikian itu bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam ini turunnya terakhir. Jadi kurang lebih sekian banyak sudah. Setelah Nabi melakukan haji wada, bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, akhir hari Rabu Safar, Nabi sakit sampai tanggal 12 bulan Rabiul Awal tepat hari Senin, Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Quran bagaimana? Quran masih di hafalan-hafalan orang-orang dan sebagian masih tercatat di tangan orang-orang itu tidak merupakan catatan lengkap sebagaimana sekarang ini jadi di sana berapa di sana berapa di sana berapa karena masing-masing mencatat dia sedapatnya apa hafalan sudah mau nah, bagaimana sekarang karena wafat ini Quran belum demikian belum tercatat tapi orang-orang tahu bahwa pernah Daud mengenati dan sebagainya, susunannya, tertibnya dan sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri, kalau bulan Ramadan dijaga oleh malaikat Jibril, berjauhan, mujarabah, perjalanan di malaikat itu. Begitu di antara beberapa sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di antaranya Zaid bin Thabit. Membaca dari al sampai sana, Nabi mengatakan, setelah wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah karena Nabi telah wafat, orang-orang yang baru-baru masuk Islam ini banyak yang murtad. Lain sahabat-sahabat muhajirin, lain sahabat ansar itu tidak ada yang berubah sama sekali. Jadi tidak ada berubah mereka semua yang baru-baru masuk. Karena setelah terbukanya kota Mekah, tak ada pasti banyak orang masuk ya nabi nabi dinilai aja. Jadi ya, banyak orang lihat kemenangan Islam luar biasa, lihat kemajuan Islam luar biasa, lihat melihat eh, kekuatan Islam luar biasa, wes banyak yang ma yang masuk. Tidak lama Nabi, eh, Nabi wafat. Karena tidak lama Nabi wafat, Nabi wafat, orang-orang yang belum kuat ini banyak yang meninggal dunia. Ada yang mengatakan, wah kalau ngasih masuk masih. Wah ya mutat Ada yang mengatakan, wah ini sudah sekarang tidak ada tidak ada Rasulullah, sudah tidak usah zakat. Zakat dulu zaman Rasul kan tidak ada. Macam-macam. Masih Abu seorang khalifah walaupun baru itu kan belum usia apa-apa mulai tindakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengoperasi kaum murtad pertama kali mengadakan pengoperasian. Nah, ini yang berbahaya harus diamankan dulu. Jadi saya bakal jadi khalifah terus menjalankan operasi mengoperasi kaum mur. Waktu terjadi operasi kaum murtad terjadi pertempuran peperangan dan sebagainya ada peperangan di daerah Yamama. Nah, Yamama itu ada orang yang mengaku Nabi namanya Musailama al Jazar. Sejak zaman Nabi. Nah, waktu itu mengadakan reaksi. jawabnya? Oleh maka di antara itu itu. Waktu ditempuh oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada zaman Khalifah Abu Bakar ini temu, eh, terjadi pertempuran. Karena terjadi pertempuran banyak sahabat yang apal Quran meninggal dunia. Kukur Ada yang mengatakan 70, bahkan ada tujuh 700. Tapi yang terkenal 70. Saya ke, Sena Umar ini kuat pikirannya cepat mengajukan saran pada semua Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Si Abu Bakar cepat-cepat. Kami pun mengusulkan. Kenapa? Nah, cepat-cepat saya jatuh. Kalau tidak, mungkin hilang. Ini coba lihat sahabat-sahabat yang hafal Quran. Banyak yang gugur dalam pertempuran Yamamah. Kalau jalan cepat-cepat bagaimana mungkin hilang? Sebab kalau orang hafal, satu ilmu oleh meninggal dunia akan hilang sekali ilmu nah, maka maksudnya maka gimana akan mengusulkan dan menyarankan sesuatu pekerjaan yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW menyarankan sesuatu pekerjaan yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW Nabi kan tidak jalankan nah tidak memerintahkan jadi satu satu satu nah ini kan baru-baru bagaimana Omar Jangan mengatakan ini penting, dan ini perlu dan harus dicatat kalau tidak ingat. Ada saya mau bahkan menerima saran dari Abu Bakar radhiyallahu anhu belum berani masyarakat tapi beristikharah dulu sampai sebulan. Jadi ada riwayat saya mau bahkan istikharah sampai sebulan. Setelah istikharah sebulan baru terbuka hati sana Abu Bakar sedikit yang melaksanakan pencatatan Al-Quran. Di antaranya Zaid bin Thabit yang diperintahkan untuk menjadi. Zaid waktu diperintahkan, kata Zaid, andai kata saya diperintah untuk mikul gunung lebih baik. Karena berat mencabut Al-Quran, keliru salah, wah bahaya tuh. Tapi ini bagaimana ini harus ya sudah berusaha, sudah dapat, Waktu mencatat, ingat ada ayat di akhir surat Taubah tapi nggak ingat ayat apa. Tahu ingat ada, tapi bagaimana ayatnya nggak tahu. Tapi ingat ada di surat Taubat itu ada, akhirnya ayat ini ada. Tapi ayat apa lupa semua. Dari-dari ada sahabat yang tahu. Lapan jahat Rasulullah bin Anfusikum Azizun Ali Ma'anikum Harisun Alaikum Bilmu'minah Wa'ufur Wa'alikum Sampai akhirnya Nah, dapat maka jelas dan nyata betul-betul Al-Quran ini dijaga oleh Allah SWT tidak sampai hilang. Padahal waktu itu sahabat-sahabat umumnya nggak nggak nggak apa ayatnya. Tapi ingat anda, muncul Jero iya saya tahu ayat ini. Mereka nah, semua senang sekali. Nah, memang Quran tidak akan hilang. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, inilah keuntungan. Sudah tercatat Al-Qur'an. Ini mulai mulai tercatat Al-Qur'an. Sudah. Wafat Sunan Bakar Siddiq menjadi khalifah Umar bin Khattab. Quran ini satu. <clears throat> Wafat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Quran hanya satu. Ini Quran dipegang oleh putra, eh, oleh putri Sayyidina Umar bin Khattab istri Nabi Muhammad SAW namanya Siti Hafsa. Jenab Utsman jadi khalifah. Zaman Utsman jadi khalifah, orang Islam maju. Menyiarkan dakwah ke sana, ke dakwah ke sana, ke dakwah sana. Waktu itu orang-orang Islam menyerbu daerah Armenia. Dalam medan pertempuran di Armenia sana, timbul antara orang-orang itu berselisih dalam bacaan. Wah, berselisihan pendapat sampai kikir. Satu melakukan bacaan begini, wah ini yang saya betul. Mengatakan tidak, ini yang betul ini. Wah, terus ada seorang sahabat Huzaifah bin Yaman Montan datang kepada Khalifah Utsman Ya Khalifah, Ya Mumin Sampai turun cepat-cepat ini Loh, kenapa? Ini kalau terjadi sekarang Pertentangan dalam bacaan Kalau ini biarkan, jangan-jangan nanti bisa pertentangan Bagaimana orang-orang di kitab dahulu Wah, iya, sudah mana Quran yang lama itu yang sudah terdapat di tidak Bindan nah, dijadwalkan oleh Sayyidina Utsman dan dicatat menurut kalau ada persisih dikembalikan kepada bahasa Quraisy kata ada empat juru tulisnya Ja'far bin Ma'bid tadi Ibu tahu ini Quran Ja'far kalau kamu bersusah dan lafadznya kembalikan kepada bahasa Quraisy Arab Quraisy karena bahasa macam-macam Sikit gaya bahasa dan sebagainya macam-macam. Kembalikan. Terjadi. Rasulullah terjadi kalimat tabut. Kata yang lain, oh tidak, bukan tabut, tabu. Kata ini tidak, ini tabut. Proses bagaimana? Kata mereka ini bagaimana? Coba lihat orang Quraisy menyebut apa? Dan gaya bahasa Quraisy atau lafaznya bagaimana? Tabu, terus tabu. Ini eh, tidak tak Ini Nah, sudah tercatat zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina menulis lagi ada riwayat 6, ada riwayat 9 disebarkan di wilayah-wilayah di wilayah Islam yang ada. Nah, itu catatan dari Sayyidina Utsman tulisannya yang model itu sampai sekarang maka terkala ini Quran Imam dinamakan Quran al, al Imam atau istilah Quran Utsmani. Jadi mushaf ut, makni kenapa dimaksud mushaf ut makni? Karena yang mencatat menjadikan satu dan diseragamkan istilahnya oh, sekarang itu adalah zaman Sulaiman Utsman bin Affan sampai sekarang. Hanya dalam segi tulisan zaman dahulu tidak model tulisan sekarang. Tulisan dahulu tanpa titik, tanpa baris, tanpa kata kasih. Tapi walaupun begitu tanpa titik, tidak bisa bedakan mana tak, mana tak, mana tak, mana cim, mana kok, dan sebagainya. Dan dia pakai kaswah. Tapi orang ini dapat membaca lancar. Lain kita-kita ini. Baca titiknya. <laughs> ya, ada kata kaswahnya. Dan kalau baik, waktu ya. hari ini ikut menjaga. ya. Nah, itu lah. Baca kelira-kelir dulu. <laughs> Eh, ya, eh, bagaimana? Nah, ini masalahnya. Sudah. Lalu banyak tanya, Gimana bagaimana sampai terjadi ada ini adat Kufa itu zaman Abu Aswad Abu Ali zaman Sana Ali segi bahasanya itu zaman Hajjaj bin Yusuf lalu diperbaiki diperbaiki dalam segi tulisannya sudah maka itu Al-Quran hurufnya, model tulisannya, apa susul tarkibnya ini tetap seperti zaman Sayyidina Abdul bin Affan. Maka tidak boleh diperubah. Anggap tulisan as kalau segi imak segi segi tarkib huruf biasa itu asola, sholat as lam, alif tak maksudnya. Tapi Quran tidak begitu. sod lam, wau Ya, ini. Nah, jadi kita tidak boleh terus Sekarang tidak boleh model modelnya model model imak modern ini. Tidak harus kembali, tetap kembali kepada Mushaf Osman. Ini sampai dirundingkan. Di Jakarta juga begitu panitia Al-Quran ini juga begitu. Sampai baca dari yang sana ini. Juga begini nggak bisa loh. Jadi harus ada. Jadi mushaf catatan mushaf ini tetap tidak boleh berubah namanya al mushaful Utsmani. Nah, Hanya kata-katanya tadi. Jelas. Quran yang sudah demikian tadi sekarang sudah menjadi kitab